Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai keyakinannya para salaf berkaitan masalah kalamullah jalla wa ala. Berkaitan masalah kalamullah jalla wa ala, yaitu ucapan beliau Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Siapa namanya? Abu Bakar bin Abi Dawud. Abdullah bin Nam, Abdullah bin Sulaiman ibn al-Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Wa kull ghairu makhluqin kalamu manikina. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Ini yang terakhir kita ambil. Ada syarahnya sampai mana terakhir? Belum ada. Mana? Hah? Mana terakhir? Tandanya mana? Mana? Wak. Hah? Ada apa itu ya? Na'am barakallahu fikum. Setelah Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala menyebutkan tentang dalil-dalil bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar turun dari langit. Nah, Al-Qur'an itu benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan makhluk Kemudian beliau melanjutkan waqala subhanahu wa ta'ala itu ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan utusan yang mulia yakni Jibril alaihissalam. Karena Al-Qur'an itu enggak datang langsung sama Rasulullah melalui perantara. Jadi Al-Qur'an kalau kalamullah jalla wa ala diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Turun ke langit dunia sekaligus atau berangsur-angsur Kapan itu? Bulan Ramadan. Yang khusus lagi. Na'am barakallahu fikum. Jadi turunnya Al-Qur'an ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar, sekaligus duf'atan wahidah. Tapi dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Na'am barakallahu fikum. Disingkat dengan apa? Ayo na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Di kuatul 'arsy. Nah, yang mana Jibril sifatnya bagaimana? Memiliki kekuatan. Ya, digelari dengan apa? dikuat yaitu nam hamba Allah taala yang kuat. Ya, yang berada di sisi Na'am barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala wa Allah subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat Jibril itu ngambil dari apa? Na'am barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala. Naam makin maksudnya bagaimana? Maksudnya nah memiliki kedudukan, eh, memiliki makanah kedudukan yaitu Jibril alaihissalam. Yakni Jibril alaihissalam a'tahu Allah kuwatan, Maksudnya adalah Jibril alaihissalam Allah telah berikan kepadanya kekuatan wa a'tahu Allah makanatan wa qurban minhu jalla wa ala. Dan Allah telah berikan kepadanya makanah kedudukan dan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah malaikat Jibril alaihissalam. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi Al-Qur'an turun ke langit dunia secara berangsur-angsur atau bagaimana? Antum? Al-Qur'an turun ke langit dunia secara berangsur-angsur atau bagaimana? Al-Quran turun ke langit dunia secara berangsur-angsur atau bagaimana antum? Antum? Antum? Salah apa? Apa istilahnya antum? Sekaligus. Pakai dufatan wahidah. Paham ya? Secara angsur-angsur, berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi tempatnya itu dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Paham itu ya? Jangan sampai nah barakallahu fikum keliru. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada kapan waktunya? Malam hari? Malam apa? Malam Ramadan, luas malam Ramadan kapan? Malam Ramadan juga luas, kapan? Eh, perhatikan, antum, antum. Turunnya kapan? Al-Qur'an, Kalangan dunia. Pada malam? Antum, antum. Malam Lailatul Qadar jangan sampai lupa. Pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu hafal ayatnya itu ya. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan ke mana? Diturunkan ke mana? Ke dunia. Diturunkan ke mana? Diturunkan ke mana? Langit dunia. Jangan keliru ungkapannya barakallahu fikum. Jadi turunkan Allah taala turunkan ke langit dunia melalui perantara Jibril alaihissalam itu pada malam Lailatul Qadar. Nanti disampaikan oleh Jibril alaihissalam atau Rasulullah itu secara berangsur-angsur ke dunia. Paham ya? Itu ter tergantung dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Jangan sampai keliru ya. Sampai keliru na'am barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, muta'in sanna. Nah, maksudnya bagaimana tuti'ul malaikah yang para malaikat mentaatinya. Maksudnya bagaimana? Jibril alaihissalam itu di samping memiliki kedudukan dan dekat kepada Allah Taala, itu ditaati oleh malaikat yang lainnya. Ditaati oleh malaikat yang lainnya. Amin, ini gelarnya. Nah, amin, terpercaya. Aminun ala wahyillahi azza wajal. Terpercaya. Nah, barakallahu fikum di dalam membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Enggak pernah apa? Enggak pernah keliru, enggak pernah salah alamat, enggak pernah salah kirim, Ya, yang mengatakan Jibril itu salah kirim, salah alamat siapa? Siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa? Setan? Syiah Rafidah, Syiah Rafidah mengatakan apa? Salah alamat ngapain? Yang jelas, malaikat Jibril kata Syiah Rafidah mengatakan mengatakan apa? Malaikat Jibril kenapa? Eh? Khana risalah ya mengkhianati risalah maksudnya bagaimana? Eh, na'am. Syiar Rafidah dan orang Yahud. Ingat kemarin ya sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya yang memusuhi malaikat Jibril alaihissalam adalah orang Yahud dan syiar Rafidah. Kalau orang Yahud mengatakan Jibril ini na'am barakallahu fikum, mereka menuduh Jibril atau istilahnya enggak suka dengan Jibril. Paham ya? Naam. Karena apa? Karena mereka sombong. Kalau seandainya yang membawa, membawa wahyu dari Allah Taala itu bukan Jibril, nistanya kita beriman dengan Nabi Muhammad katanya. Kalau Syiah Rafidah mengatakan bagaimana? Jibril khawana risalah. Jibril itu pengkhianat risalah. Seharusnya dia apa? Diserahkan wahyu tersebut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib tapi malah diserahkan kepada Rasulullah saw. Syiah Rafidah siapa pemimpinnya? Antum Kalau Syiah Rafidah siapa pemimpinnya antum sama? Antum Khalid Dia mengatakan ya Ali, antallahu haqqan. Wahai Ali kamu itu benar-benar Allah katanya. Gulu, ekstrim dia. Nah, berlebihan. Menyanjung Ali sampai mengatakan Ali kamu itu benar-benar Allah. Nah, siapa ini? dulu khuasirah Wah, itu lain lagi. Dul Khuwaisirah pencetus Khawarij. Antum? Nah, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi kelompoknya dikenal dengan kelompok Sabaiyah. Nah, kelompoknya itu pecahan Syiah Rafidhah itu, paham ya? Nah, hulu ekstrim. Allah musta'an hati-hati Syiah Rafidhah itu sangat berbahaya sekali. Musuh bebuyutannya itu Ahlussunnah Jamaah. Jadi mereka paling benci dengan Ahlussunnah. Kenapa benci? Karena ahlu sunnah itu memuji Abu Bakar Siddiq, memuji Umar Khattab, mengakui khalifah yang pertama yang sah adalah siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Mereka suka ahlu sunnah. Karena apa? Karena seakan-akan ahlu sunnah menghalang-halangi, eh, menghalang-halangi kegiatan mereka atau ritual mereka. Padahal kita nggak boleh mencaci maki para sahabat walaupun satu pun nggak boleh. Namun Allah musta'an. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pemimpin Syiah Rafidah. Allah musta'an. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum, awal mulanya hulunya ekstrimnya mereka di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya, hadhi awsafu Jibril alaihissalam ini adalah sifat-sifat Jibril alaihissalam. Fahuwa aminun ala wahyillah, la yazidu fihi wa la yanqusu, wa inna man yuballighuhu kama tahammalahu 'anillahi jalla wa ala. Ini adalah sifat-sifat Jibril alaihissalam. Bahwasanya beliau adalah amin, terpercaya orang yang terpercaya, hamba yang terpercaya di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah-nambahi, tidak pula mengurangi. Namun hanya saja beliau menyampaikan wahyu tersebut sebagaimana yang beliau ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, Nabi Jibril salam. Suma qala wa ma sahibukum yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah sahabat kalian maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnun. Dia itu bukan orang gila kama yaqulul musyrikun nafa'anil junun Allah musta'an. Orang-orang musyrikin itu menuduh Rasulullah itu orang gila. Terkadang dituduh orang gila, terkadang terkadang apa? Dituduh tukang sihir, eh, tukang pantun, tukang puisi, dibantah. Nah, barakallahu fikum ma sahibukum junun Nah, ini meniadakan sifat junun itu kegilaan dari Rasulullah SAW sebagaimana yang diucapkan oleh orang musyrikin. Walaqad Roa'hu, ay ra'a Jibril alaihissalam ala suratihi al-malakiyah. Dan sungguh Rasulullah telah melihat Jibril alaihissalam dua kali dalam bentuk aslinya. Paham ya? Karena seringnya dalam hadis yang dinukilkan itu Jibril alaihissalam seringnya berbentuk apa? Manusia. Hadis Jibril yang panjang berbentuk apa? Manusia yang sangat putih sekali bajunya, sangat apa? Rambutnya sangat apa? Sangat hitam sekali, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Paham ya? Nah, namun Rasulullah melihat malaikat Jibril ala suratihi al-malakiyah. Nah, sesuai bentuk malaikat dalam artian posisinya bukan berbentuk manusia, ra'ahu fawqahu bi bathai na Makkah. Nah, waktu itu melihat di na barakallahu fikum di na Makkah. Di situ bukan bahwa itu alhamdulillah sendiri. Naam kisah atau istilahnya rujukannya intinya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim disebutkan bahasanya naam Kisah tersebut yaitu Jibril alaihissalam menampakkan nah barakallahu fikum hitakumullah pada bentuk aslinya. Nah, pada bentuk aslinya kepada Rasulullah saw. Kemudian bil ufuk yakni ananas sama ra'ahu ru'yata melihat di atas langit posisinya, melihat dengan mata Nah barakallahu fikum Rasulullah SAW melihat dengan istilahnya dengan mata kepala sendiri. Benar-benar istilahnya melihatnya. Nah, dalam keadaan wujud aslinya memiliki berapa sayap? 600 sayap. Yang terakhir, summa qala jalla wa ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kemudian melihat kembali untuk yang kedua kalinya. Paham ya? Yang pertama kali di Bathha Quraisy tadi itu, eh Bathha Quraisy. Di Bathha Makkah tadi, na barakallahu fikum. Kemudian apa? Yang kedua kalinya melihat ketika pada tragedi kisah Lailatul Mi'raj, Isra Mi'raj itu. Paham ya? Na barakallahu fikum. Ai Ra'a Muhammadun Wasallam Jibril ala suratihi maratan saniyah inda sidratil muntaha. Lailatul Mi'raj. Perhatian baik-baik ini. Maksudnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril pada bentuk aslinya untuk yang kedua kalinya. Yaitu ketika berada di sidratil muntaha. Sidratil muntaha itu apa itu? Apa antum? Antum? Apa itu sidratil muntaha? Apa? Antum apa? Pohon apa? Pohon apa? Pohon bidara. Eh, pohon bidara yang ada di langit yang berapa? Di atas langit yang tujuh barakallahu fikum Rasulullah di sana. Di sana ada enam sidratul muntaha, pohon sidr yang paling besar sudah. Paham ya? Kemudian sana juga ada betul Ma'mur, rumah yang senantiasa dimakmurkan oleh para malaikat, semacam istilahnya tempat ibadah. Nah, para malaikat setiap kali masuk ke rumah tersebut, Betul Ma'mur, nah barakallahu fikum itu enggak yang masuk tadi itu enggak keluar lagi. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Jumlahnya sangat banyak sekali. Setiap harinya ada yang masuk ke situ. Berapa jumlahnya itu? Ribuan yang jelas ya. Ribuan malaikat. Nah, menunjukkan bahwasanya apa intinya enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tentara-tentara Allah taala sangat banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sini fa bayyana nam fa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah alaihi marratain. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam pada bentuk aslinya yang Allah telah ciptakan dua kali. Maratan fil Makkah yang pertama kali di Makkah wa maratan fil mala'il a'la yang kedua kalinya di tempat yang paling tinggi 'inda sidratil muntaha di sisi pohon sidr yang paling besar. Wa ma ada dzalik fa inna Jibrila ya'ti ila Muhammadin sallallahu fi surati rajulin. Adapun selain itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk apa? Dalam bentuk seorang lelaki wa indahu ashabu yarawnahu rajulan dan saat itu di sisi Rasulullah itu ada para sahabatnya melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk seperti seorang lelaki li'annahum la yutiquna ru'yatahu ala suratil malakiyah karena mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka tidak mampu untuk melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya nah barakallahu fikum seperti itu fa hadha tawsiqun quran al Karim ini adalah apa adalah penekanan atau istilahnya tanda bukti sanad enam silsilahnya Al-Qur'anul Karim annahu talaqathu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Muhammadin an Jibril anillahi azza wajal fa huwa kalamullahi azza wajal bahwasanya Al-Qur'anul Karim umat Nabi Muhammad SAW mengambilnya dari siapa? dari Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad mengambil dari Jibril alaihissalam Jibril alaihissalam mengambil dari Allah Subhanahu wa taala fahuwa kalamullah maka Al-Qur'an adalah kalamullah jalla wa ala minhu bada'a wa ilaihi ya'ud diawali dari Allah taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah walhamdulillahi alamin